Kita lanjutkan kita At-Targhib wa Tarhib karya al hafiz Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu taala yang dipisahkan dari tunjukkan hadis-hadisnya dari yang sahih dengan yang baik oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Al-Hajj الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام Anjuran untuk mengeluarkan nafkah dalam ibadah haji dan umrah dan riwayat yang ada tentang orang yang menggunakan harta yang haram pada keduanya. Yang sahih dari bab ini cuma satu hadis. Adapun tentang ancaman bagi orang yang menggunakan harta yang haram, hadisnya dikatakan oleh Syekh Al-Bani dhaifun jidda, sangat lemah. Nah. Hadis yang sahih itu hadis yang pertama An Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي رواية له وصححها إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك dari Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya ketika dia umrah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna laki minal ajri sesungguhnya engkau mendapatkan pahala ala qadri sesuai dengan kadar nasabiki keletihanmu wa nafaqatik dan nafkahmu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain dalam Mustadrak Al-Hakim dan juga beliau sahihkan Diriwayatkan dengan lafaz innama ajruki fi umratiki. Tidak lain pahalamu dalam umrahmu itu ala qadri nafaqatik sesuai dengan nafkahmu. Nah, dari hari ini Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwa kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan berapa banyak uang yang kita keluarkan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, apalagi yang tidak hanya untuk fasilitas diri sendiri, tetapi disedekahkan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Demikian juga ala qadrin nafas, sesuai dengan kadar keletihan. Nah, jadi semakin capek, ya, orang dalam melaksanakan haji dan umroh semakin besar pahalanya. Maka kalau tadi sesuai dengan nafkah mungkin oh kalau begitu saya pilih yang haji plus. Ya. Apa namanya umroh yang eksekutif atau yang lainnya. Katakan mahal itu, tapi kan terlalu enak. Ya. Nah, berarti dari sini diperintahkan kita untuk banyak beramal dengan badan dan dengan harta. Ya, dengan badan dan dengan harta. Maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan capeknya dan berapa banyak nafkah yang belanja ongkos yang kita keluarkan. Nah, semakin nah, banyak ongkos semakin besar pahalanya, semakin capek, semakin banyak pahalanya. Maka semua yang dikeluarkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi kalau memang ya orang itu orang kaya tidak bisa mungkin dalam mobil yang tidak ber tidak bisa dalam kamar yang hanya kipas angin, tidak ada AC-nya misalnya, Nah, ya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana siapa yang memang tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan sesuatu dan siapa yang ingin bersenang-senang saja, ingin santai-santai saja dengan ibadahnya. Nah, bab yang ketiga at-targhibu bil umrah fi Ramadan. Anjuran untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan umur kita padanya sehingga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang besar padanya. Di bulan Ramadan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk umrah. Banyak riwayat yang disebutkan dan sahih ya di sini disebutkan oleh Al-Hafiz Abdul Aziz Al-Munziri rahimahullahu taala. Riwayat yang pertama Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام ingin melaksanakan haji tahun ke-10 Hijriah. Faqalat imra'atun li zawjiha Maka ada seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Ahdidni ma'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hajikan aku, diberi aku fasilitas supaya bisa haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau dengan makna lain, bawa aku untuk beribadah haji bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Faqala maka sang suami mengatakan ma indi ma alaih. Dia mengatakan aku tidak punya sesuatu yang bisa menghajikanmu padanya. Nah, ini suaminya tidak bisa membawa istrinya untuk melaksanakan ibadah haji. Faqalat ahjidni ala jamalika bulan. Nah, dia mengatakan, hajikan aku meskipun aku harus naik ontamu. Onta jantan, ya, onta jantan yang bernama si Qala zaka habisun fi sabilillah azza wa jalla. Maka si suami mengatakan, onta itu sudah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Maka si suami kemudian menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan inna mar'ati taqra'u 'alaika salam wa rahmatullah wa innaha sa'alatni al-hajj ma'ak فقلت ما عندي ما أحجك عليه Qalat ahdithni ala jamalika fulan. Ya, ya. Ya, datang dan menceritakan keadaannya. Istriku mengucapkan salam kepadamu dan dia ya, meminta kepadaku untuk bisa aku ya, nah, dia minta untuk bisa haji bersamamu. Maka aku katakan aku tidak punya nafkah untuk menghajikanmu. Dia malah dia kemudian mengatakan, bawalah aku beribadah haji meskipun dengan naik ontamu yang bernama Sifulan. Qultu dzaka haditsun bi sabilillah azza wa jalla. Aku katakan bahwa onta itu sudah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ama innaka law ahdatsaha alaihi kana fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, kalau seandainya kamu ya, ama innaka ketahuilah kalau sesungguhnya kamu law ahdatsaha kalau engkau bawa dia haji di atas onta itu yang sudah kamu wakafkan itu pun juga termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala si suami kemudian mengatakan, "Wa innaha li an as'alaka ma ya'dilu hajjatan ma'ak." Dia mintaku untuk bertanya kepadamu apa amalan apa yang menyamai besarnya pahala haji bersamamu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan akhri assalama wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. ucapkan salam ya kepadanya semoga rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Wa akhbirha beritahukan kepadanya annaha ta'dilu hajjatan ma'i umratun fi Ramadhan Beritahukan kepadanya bahwasannya bisa menyamai pahala keutamaan haji bersamaku, yaitu amalan umrah di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan lafaz ini lafaz Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Dan dari sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai serta Imam Ibnu Majah dengan ringkas Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Baik. Beberapa faedah dari nah, riwayat ini. Nah, yang pertama semangat seorang istri seorang sahabiah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hadapnya. Meskipun dia ingin meraih pahala, ya, tetapi dia tidak lantas kemudian siap-siap sendiri, keluar sendiri, ya, mempersiapkan apa yang perlu diperlukan sendiri, tapi dia ya, mengatakan lapor dulu, minta izin kepada suaminya, ah, sini ma'a Rasulillah bahwa aku berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada seorang istri kepada suami dan semangat dia untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Alangkah baiknya ketika seorang istri mau berpuasa sunnah misalnya izin ya kepada suaminya. Bahkan memang ada larangan, ya. Tidak boleh seorang istri puasa, suaminya ada di rumah kecuali dengan izin dia. Mau sholat sunnah, mau apa, ya. <clears throat> juga demikian. Ya, lebih baik kalau memberitahukan kepada suaminya. Nah, barangkali ya, suami membutuhkan dia ya, pada saat-saat tertentu, maka ya, kalau sudah dengan kesepakatan terlebih dulu akan menjadi lebih baik. Nah, Aisyah Rasulullah Wana dalam nah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sampai mengatakan ya, sungguhnya ada kewajiban obok bagiku di bulan dari puasa Ramadan tetapi aku tidak bisa melakukannya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, karena dia bahkan ya mengundur <clears throat> suatu kewajiban sebenarnya. Qada <clears throat> Ramadan itu wajib. Tapi kalau dari bulan Syawal masih masih wajibun muasa, masih wajib yang lapang waktunya. Maka dia ya, masih bisa menipang ini ya kewajiban yang harus dilaksanakan dan ini kewajiban yang bisa diundur dan ini menunjukkan fikih dia pemahaman yang kuat yang dimiliki oleh Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu taala anha. tapi menunjukkan betapa indah adab dia, sopan santun dia kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Maka sahabia ini pun yang tidak disebut namanya, nanti ada juga dalam riwayat disebut namanya siapa? Nah, demikian beradab. Nah, kemudian di suami mengatakan ma'indi uhidduki alaih. Menunjukkan betapa sederhananya mereka para sahabat. Yang menunjukkan betapa sederhananya. Tinggal dari Mekah sampai ke eh, dari Madinah ke Mekah tidak ada nafkah, tidak punya. Menunjukkan mereka orang yang memang sederhana. Nah, ditambah lagi ketika si istri mengatakan, biar aku naik onta yang di bulan Padahal biasanya yang dibuat kendaraan itu onta betina. Bukan jamal. Bukan onta. Nah, jantan. Yang dibuat kendaraan biasanya nama. Nah. Ya. Bukan nah, jamal. Kalau yang jamal untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi karena tidak ada selain itu, ya maka sudah nggak apa-apa. Saya naik yang itu. Maka si suami pun mengatakan, Zaka hadisun fi sabilillah. Ini juga demikian menunjukkan betapa mereka lebih mengutamakan akhirat. Ya. Jika punya satu onta saja diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya satu onta saja diwakafkan untuk berjuang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian terus-terusnya, sahabat ini pun menunjukkan adabnya. Ada permasalahan di antara dia dengan istrinya, maka dia ya, membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta solusi yang lebih baik bagaimana. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan inna mar'ati istriku mengucapkan salam. Ya, dan ini menunjukkan bolehnya ya, seorang perempuan mengucapkan salam kepada seorang lelaki kalau memang tentunya tidak ada fitnah. Ya. Tidak ada fitnah. Dan kita yakin tentunya para sahabat baik laki maupun perempuan begitu tinggi cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian si suami pun mengadukan atau melaporkan apa yang terjadi dari pembicaraan antara dia dengan istrinya bahwa istrinya minta untuk dibawa bisa berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hatinya bisa benar, tepat, lebih utama, lebih sempurna. Dan itulah memang yang diinginkan oleh para sahabat baik laki-laki maupun perempuan sehingga memang hal ini diumumkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Alaihi Wasallam akan haji di tahun ini sehingga kemudian para sahabat yang lainnya bersiap-siap yang ingin haji yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang belum pernah lihat yang belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pengumuman itu mereka juga bersiap-siap. Sehingga banyak ya, dari para sahabat yang baru melihat Nabi SAW di saat haji, haji wada. Nah, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, "Ama innaka innaka lau anjasta alaihi kana fi sabilillah." Kalau engkau bawa ya istrimu berhaji dengan mengendarai Onta yang sudah diwakafkan itu, itu juga termasuk di sabilillah. Maka ini menjadi nas bahwa haji juga termasuk di sabilillah. Yang haji termasuk di sabilillah atau memang sabilillah adalah umum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji juga jelas merupakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya mungkin dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau ada sesuatu yang diwakafkan dikatakan di jalan Allah kemudian digunakan untuk ibadah haji maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak salah dalam menggunakan wakafnya ya karena haji juga fi sabilillah ama inna kalau ahjat alaih kana fi sabilillah. Dengan kalau di pintu ada pengumuman misalnya karpet-karpet yang ada di masjid ini fi sabilillah. Misalnya ya, maksudnya tidak boleh digunakan di rumah sendiri ya, ya. Mungkin tujuannya begitu. Maka kalau dibawa untuk haji itu enggak apa-apa. Kalau seandainya ya. Baik. Kemudian ya, si suami melanjutkan dia bertanya, istriku meminta aku menyuruhku untuk bertanya amalan apa yang menyamai haji bersama. Nabi SAW pun menjawab salamnya akhri salam ucapkan kepadanya salam jadi jawab salamnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ucapkan demikian dan di sini Nabi SAW menjawab salam dengan yang lebih baik karena tadi si istri sahabia itu mengucapkan Ya, cuma assalamualaikum warahmatullah. Nabi tambahi wabarakat. Kemudian Nabi memberitahukan bahwasanya ya umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan umroh di bulan-bulan yang lainnya. Ya, umroh di bulan Ramadan pahalanya paling tinggi. Maka ya tidak menjadi pemandangan yang biasa meskipun dulu saat belum ya ramai umroh seperti saat-saat ini. Kalau saat ini karena ya khususnya Indonesia haji dibatasi sehingga orang mau haji harus tinggi tunggu 10 tahun banyak akhirnya yang umroh saja nah sehingga terus penuh Mekah kalau dulu ya tidak terlalu ramai nah tapi kalau di bulan Ramadan lebih ramai dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, ya, di bulan Ramadan lebih ramai dari bulan-bulan yang lainnya. Cuman ada juga eh, apa istilahnya keyakinan yang salah umroh di malam 27 umroh di malam 27 banyak orang meyakini bahwa itu lebih ambal daripada yang lainnya padahal tidak ada nah, ya yang jelas. Sehingga kalau di malam 27 itu sama dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ramainya ya, sangat ramai sekali. Masjidil Haram yang kapasitasnya waktu itu 2 juta nah penuh. Nah. Baik. Jadi umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang riwayat panjang tadi diriwayatkan oleh Ibnu uh, Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan lafaz-lafaz Imam Abu Dawud sedangkan Imam Bukhari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dengan ringkas umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah umrah di bulan Ramadan sama dengan haji tapi sama di sini dari sisi pahala. Bukan dari sisi kegunaan dalam arti kalau orang berkewajiban untuk haji maka belum gugur kewajiban itu meskipun dia sudah haji di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab sama dari sisi jazaknya tidak sama dari ijazah. Sama pahalanya besar seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum cukup untuk mewakili kewajiban haji. Jadi kalau orang itu kaya, tetap wajib untuk haji meskipun dia sudah umrah di bulan Ramadan. Meskipun mungkin sudah umrah 12 kali bulan Ramadan. Kalau belum haji, masih dia tetap berkewajiban. Baik. Kalau wa muslimun wa Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin min al-ansari yuqalu laha ummu sinan. Dalam riwayat Imam Muslim beliau meriwayatkan dengan cerita yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang wanita dari kaum Ansar yang dipanggil Ummu Sinan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Ma mana aki anta uji ma'ana. Apa yang menghalangimu untuk haji bersama kami? Ini kenapa engkau tidak haji bersama kami? Qalat, lam yakun lana illa nabiqani. Wanita itu, ya Ummu Sinan menjawab, kami tidak punya kecuali dua kendaraan, dua binatang piaraan, dua onta. Fahaja abu waladiha wa benuha ala natif. Maka, nah, suami dan anak laki-lakinya nah, berhaji dengan mengendarai salah satu salah satu ontanya wa taraka lana nasihan nasihan nantahu dan meninggalkan ya untuk bagi kami bagi keluarganya satu onta yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan mengambil air dari sumur dan sebagainya Kala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza jaa ramadan fa'tabiri فإن عمرة في رمضان تعدل حجة Nah, Nabi SAW mengatakan, nanti kalau datang bulan Ramadan, umrahlah kamu. Karena umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Demikian, sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Sama dengan haji secara umum atau haji khusus, yaitu haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Nah, ini juga demikian ya, menunjukkan adab. Nah, seorang sahabat, seorang wanita sahabiah Meskipun kita yakin dia pun semangat untuk melaksanakan kebaikan, nah tapi dia tunduk kepada suaminya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW pun tidak mengumpat, ya, tidak wasul, nah tidak menjelek-jelekan suaminya. Justru dia menjelaskan alasan apa adanya. Ini tentu ya merupakan hasil dari pendidikan pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dan juga pendidikan para suami kepada istrinya. Sehingga semuanya menjadi orang-orang yang beradab. Orang-orang yang semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab yang tinggi. Baik. Hadis yang kedua, nomor dua. Wa anhu qala ja'at ummu Sulaim إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي رواه ابن في صحيحه. نعم. hadis yang Kalau tadi yang pertama dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dikatakan Hasan oleh Syahdan rahimahullah taala. Dalam hadis yang kedua ini dikatakan sahihun li ghairi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga beliau menceritakan Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan bahwa Abu Talha serta anaknya Ya. Ibnu eh, Abu Talha dan anaknya maksudnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu haji ya hajja wa tarakani dan keduanya meninggalkan aku tidak membawaku tidak mengajakku untuk haji Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya umma Sulaim wahai ummu Sulaim umratan di Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Tak dilu hajjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikeluh, ya, dikeluhi atau mendapat laporan dari Ummu Sulaim yang demikian juga eh, juga Nabi SAW mengambil hal yang paling baik. Tidak kemudian menyalahkan ya suaminya Abu Talha dan anaknya yang meninggalkan dia padahal dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi memberikan solusi yang lebih baik. Kalau memang ketinggalan, kalau memang yang satu dan lain hal tidak dibawa haji karena mungkin kalau semuanya pergi siapa yang nunggu rumah ya siapa yang mengurusi anak-anak yang masih kecil siapa yang ngobain kewan ya, kalau dia Jabar itu ya mungkin ada binatang ternak, piaraan dan sebagainya. Kalau semuanya haji nanti ya ya kadang-kadang demikian kalau semuanya ditinggal ibadah ya, bersama-sama padahal bisa di lain waktu dilaksanakan kacau. Ya. Nah, anaknya kecil ya lagi sedang apa merangkak misalnya Kemudian ya bapaknya sholat, ibunya sholat, nggak ada yang lain. Dia Alhamdulillah dia bisa merangkak ya ke tempat apa tandon air misalnya atau apa ya bisa berbahaya. Kalau pada seperti itu ada ya, itulah harus kesepahaman ta'awun dengan diri wa taqwa. dia. Nah, Nabi SAW demikian. Wahai Ummu Sulaim, ya, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Kalau memang karena keadaan, ya, tidak bisa umroh bersamaku, umroh saja di bulan Ramadan sama dengan umroh bersamaku. Ya demikian. Nanti akan memberikan kesejukan. Ya. Baik. Hadis yang ketiga. Hadis Hasan li وعن أم مأقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله قالت وأصابنا مرض وهلك أبو بكر قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه قال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا تمر هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو ماقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة نعم صحابي هي لين lain dia bernama Ummu Jadi ada Ummu Sulaim, Ummu Sinan, Ummu Ma'qil. Umakil mengatakan, ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan, dan Nabi Sallam hajinya sekali itu, katakan perpisahan karena Nabi setelahnya, yang 100 hari setelah haji itu, Nabi Sallam meninggal. Ya, 100 hari setelah haji. Ketika Nabi SAW berhaji wada, kami punya jamal, kami punya onta. Faja'alahu Abu Makil di sabilillah. Abu Makil mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, suaminya. Kemudian dia mengatakan fa'wa asabana marad. Kami terkena sakit. Wahalaka Abu Makil dan sampai Abu Makil meninggal. Ummu Makil mengatakan, maka para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang, kafala pulang, roha pergi berangkat. Ya. zahabah roha pergi berangkat. Kalau kafala pergi tapi pulang. Ya, sama dengan raja'ah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Haji Wada, para perawi mengatakan kami mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Ummu Maksil, apa yang menghalangimu dari keluar berhaji bersama kami? Maka Ummu Maksil mengatakan, ya Rasulullah, apa tahayyana. Ya Rasulullah, kami sebenarnya sudah siap-siap. Sudah berbekal Ya, menata perbekalan. Pahala ke Abu Ma'qil. Tapi Allah mentakdirkan Abu Makfil meninggal. Maka lana jamalun huwalladzina hujju alaih. Dan kami punya onta itu yang akan kami kendarai untuk berhaji. Tapi kemudian Abu Waqil mewasiatkan untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fahalla kharajti alaihi fa innal hajj bi sabilillah." Kenapa tidak keluar dengan mengendarainya? Haji juga termasuk fi sabilillah. Nah, dan apabila kenyataannya sekarang kamu ketinggalan haji ini, maka faktamiri di Ramadan. Lakukanlah umrah di bulan Ramadan. Fa innaha kahajjah umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Imam Tirmidzi secara ringkas. Nabi Sallam mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Umratun di Ramadan ta'dilu hajjah." Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Nah, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini dengan ringkas dengan lafaz, "Innal hajja wal umrata fi sabilillah bahwasanya haji dan umrah itu termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw tajzi hajjah. Nah, umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji, ya, sama pahalanya atau tajzi, mendapatkan balasan haji. Baik. Wa fi riwayat Abi Dawud wal Nasa'i anha dalam riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i darinya dari Ummu Maqil anha qala dia mengatakan Ya Rasulullah inni mar'atun qad kabirtu wa saqimtu fahal min amalin يجزئ عني من حجتي قال عمرة في رمضان تعدل حجة Nah, Umum Akil mengatakan, Ya Rasulullah, aku perempuan yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan, apakah ada amalan yang yujzi'u anni min hajjati yang cukup bagiku dari haji? Qala Nabi SAW mengatakan umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan ta'dilu haji sama dengan haji. Nah. Demikian dalam eh, riwayat ini ada kata-kata yujzi'u, yujzi'u anni an hajjati. Ya, kalau lafaz seperti itu, ijza tidak hanya balasan tapi cukup. Nah, wallahu alam, ya. Nah, perkataan para fuqaha dalam hal ini, ya. Saya belum tahu, coba nanti kita lihat lagi apakah benar haji di bulan Ramadan bisa menggugurkan, ya, umrah di bulan Ramadan bisa menggugurkan ibadah haji yang wajib. Jadi yang kita tahu dari awal memang hanya dari sisi jaza, bukan dari sisi Hanya dari sisi balasannya saja pahalanya, bukan dari sisi kegunaan dan kecukupannya. Saya kita cukup dulu sampai di sini. Allah Ta'ala alam Alhamdulillahirabbil alamin.